بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, ini sesi yang kelima dari kuliah Mafatih Al-Ilm pada pertemuan yang ke-15 membahas kitab yang ke-9, Kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita akan memasuki bab yang ke-19. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu maja'a minat taglidi fi man abadallaha Allah 'inda qabrin 'inda qabri rajulin salihin fakaifa ida abadahu. Kata beliau, bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Maka bagaimana pula jika orang salih itu yang disembah? Iya. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Dan itu adalah wasilah yang mengantar kepada kesyirikan. Itu wasilah yang mengantar kepada kesyirikan. Jadi adanya taglib di situ ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman dan menerangkan kerasnya pembahasan atau kerasnya pembahasan di dalam hal ini maka apabila beribadah kepada Allah saja di sisi kuburan orang salih itu disikapi tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bagaimana pula dengan orang yang beribadah kepada kuburan itu sendiri atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ya, di sini beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang wasilah kepada kesyirikan itu itu harus ditutup. Kalau perbuatan saya yang merupakan wasilah kepada kesyirikan, Nabi bersikap tegas dan keras dalam hal itu. Bagaimana pula kalau hal itu adalah syirik akbar? Perkara yang merupakan kesyirikan. Ya. Jadi memang dibedakan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan. Ya, maka ini wasilah kepada kesyirikan. Nah, masuk ke dalam syirik akbar. Itu beda dengan orang yang beribadah di kuburan kepada penghuni kubur. Maka ini masuk di dalam syirik akbar. Iya. Wasilah itu laha al-wasail laha hukmul ghayat. Wasilah-wasilah itu punya hukum seperti tujuannya akan disapai di sana. Sebagaimana tujuannya diharamkan, wasilahnya juga yang mengantar ke sana adalah hal yang diharamkan. Maka segala wasilah yang mengantar kepada kesyirikan adalah haram. Karena bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, ini luar biasa ya kalau kita perhatikan bab ini, nanti bab yang akan datang. Ya, juga dari penulis rahimahullah hal yang mirip. Kemudian beliau setelah itu membawakan sebuah kaidah bagaimana menjaga batasan-batasan tauhid dan bagaimana memelihara tauhid tersebut. Di dalam bab ini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah hadis kata beliau wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salama ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. Ya. Kata beliau di dalam As-Sahih maksudnya As-Sahih di sini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguhnya beliau berkata atau beliau berkata sungguhnya Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu anha nama beliau Hind Hind bintu Abi Umayyah ibn al-Mughira bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah Ya, dikatakan Ummu Salama sebab suami pertamanya namanya siapa? Abu Salama. Setelah Abu Salama meninggal, maka Ummu Salama dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minhu. Atau khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untuk kepada musibah yang menimpaku dan ganti gantilah saya lebih baik daripada itu. Allah ganti yang lebih baik. Beliau dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Iya. Dan beliau ini dari perempuan yang pernah berhijrah ke Habasyah. Pernah berhijrah ke Habasyah. Karena itu ini pemandangan yang beliau saksikan, apa yang beliau lihat di Habasyah. Dakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kanisa. Kanisa maksudnya gereja, tempat peribadatan orang Nasara. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa nama gereja ini namanya gereja Maria. Namanya gereja apa? Maria. Ya. Kalau orang Nasara sebutnya Maria, kalau bahasa Al-Qur'an kan Maryam. Mereka sebutnya Maria. Baik. Ra'atha bi ardil Habasha, wa ma fiha min as-suwar. Yang gereja ini beliau lihat di tanah Habasya, di negeri Habasya, Ethiopia. Wa ma fiha minas suar. Dengan berbagai gambar yang ada di dalamnya. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Ummu Salamah sebutkan bahwa gereja ini indah, ada gambar-gambar di dalamnya. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdul salih banau ala qabrihi masjidan wasaru wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya mereka ini <clears throat> apabila di kalangan mereka ada orang yang salih atau seorang hamba yang salih meninggal, maka mereka membangun sebuah masjid tempat ibadah di atas kuburnya. Ya, jadi gereja itu disebut apa? Disebut masjid. Ya, Dibangun di atas kuburnya. Wasawwarut fihi tilka Dan mereka membuat gambar-gambar orang tersebut di tempat itu. Maka ulaika syirarul khalqi. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk indah Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata penulis rahimahullah, "Fahaulai jama'u bainal fitnataini, fitnatil qab, fitnatil quburi wa fitnati at-tamathil." Mereka ini mengumpulkan antara dua fitnah. Ya. Jadi mereka yang dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk mengumpulkan dua fitnah. Fitnah pengagungan terhadap kuburan ya dan fitnah apa namanya at-tamathil, gambar-gambar di atas kuburan tersebut atau patung-patung tersebut. Jadi gabungkan dua hal. Ini ucapan jama'u bainal fitnata ini menggabungkan antara dua fitnah. Itu bahasa yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi penulis di sini membahasakannya ya dan banyak tempat di karya-karya beliau istimbat itu beliau ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan luasnya mutala beliau dan tajamnya pemahaman penulis rahimahullahu taala. Ya. Maka ini hadis menjelaskan bagaimana Ummu Salamah ketika menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dia lihat di Habasya. Ya, yang mereka ini memiliki gereja di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi terangkan bahwa orang-orang itu, orang-orang Nasara, kalau di tengah mereka ada orang salih yang meninggal, mereka gulu di dalamnya. Mereka bangunkan di atas kuburnya masjid dan mereka pasang dari gambar-gambar mereka. Maka Nabi sifatkan mereka bahwa mereka ini adalah makhluk yang paling jelek. Manusia yang paling jelek. Alasannya karena mereka menggabungkan dua fitnah. Fitnah kubur dan fitnah apa? Fitnah pengagungan terhadap kubur dan fitnah gambar-gambar atau tamasil itu tadi. Ya, maka sisi pendalilan penulis di sini jelas ya. Beliau ingin menerangkan dilarangnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang salih dan menjadikannya sebagai masjid. Karena itu perbuatannya siapa? Perbuatannya orang-orang Nasara. Maka siapa yang melakukannya, maka dia dihitung dari makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis. Faidah dari hadith. kita petik dari hadith ini beberapa faidah. Faidah yang pertama, terdapat larangan beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang salih. Karena itu adalah wasilah kepada kesyirikan dan itu perbuatan orang Nasara. Iya, yang kedua, terdapat bolehnya menceritakan apa yang dilihat di negeri kafir. Kalau dia ceritakan pada tempatnya, misalnya di Sunnah Musalama diceritakan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengingkarinya, menjelaskan kemungkaran yang ada padanya. Tapi kalau dia cerita dalam bentuk dia banggakan, nah ini termasuk orang yang terfitnah dengan keberadaannya di negeri kafir. Nah itu sering kita dapati ya orang-orang pergi ke luar negeri, pergi ke sebagian negeri kafir. Oh masya Allah, akhlak umat Islam itu sebenarnya di sana di Eropa, di Jepang katanya. Di tengah umat Islam sendiri tidak ada akhlaknya. Loh kok bisa seperti itu? Ya. Kok bisa seperti itu? Dia hanya melihat satu sudut. Di sana kalau ada dompet kehilangan, yang temukan bahwa kantor polisi. Ya. Kalau negeri kaum muslimin ada yang kehilangan, maka yang menemukan dia buka dulu dompetnya, masukkan duitnya. Kalau dua orang yang temukan, kadang bertengkar antara dua orang bagi hasilnya. Ya. Ini kadang hal-hal yang seperti itu dia perbandingkan. Subhanallah, seakan-akan hal yang seperti itu yang paling besar di sisi mereka. Dia nggak tahu bahwa keislaman, tauhid, beribadah kepada Allah itu tidak bisa dibanding dengan seluruh kejayaan yang diperoleh oleh siapa? Orang-orang kafir kafirin terfitnah. Jelas ya? Tapi kalau dia datang menceritakan ada orang kafir begini di depan seorang alim untuk diingkari, nah, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebagaimana bercerita tentang negeri kafir pada hal-hal yang mubah, yang boleh, itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Baik juga diantara faedah di sini terdapat pengingkaran terhadap kejadian yang terjadi di tengah orang kafir supaya kaum muslimin berhati-hati darinya. Ya. Dan terdapat peringatan akan bahaya gambar dan memasang gambar-gambar karena itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Dan terdapat bahwa siapa yang membangun masjid di sisi kuburan orang salih ya, di sisi kuburan orang salih maka dia dihitung sebagai makhluk yang paling jelek. Walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Ya, ini faidah-faidah yang terkandung di dalam hadits ini. Baik, kita dengarkan adzan salat Isya, kemudian kita lanjutkan sedikit. Jadi hadits yang pertama ini juga dipetik darinya bagaimana definisi ibadah itu bahwa ibadah itu adalah kullu ma urida bihi wajhu bimma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala wa abahahu min iradatin au qaulin au fi'lin ibadah itu mencakup segala hal yang diharapkan dengannya wajah Allah dari apa yang Allah syariatkan apa yang Allah bolehkan apakah itu berupa kehendak, ucapan maupun perbuatan. Itu masuk dalam ibadah. Maka <clears throat> meyakini ibadah ini ya meyakini bahwa berbuat sesuatu dari ibadah di kuburan memiliki kekhususan dan dianggap sebagai ibadah itu disebut bidah. Dan ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Karena itu diperingatkan tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Semua hadit yang akan disebut oleh penulis di sini, ini mirip ya dengan hadit ini yang pertama. Ini penjelasan tentang pengingkaran yang sangat keras dan ancaman yang sangat besar bagi siapa yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan secara umum. Demikian pula di sisi kuburan orang saleh secara khusus. Karena itu terhitung dari bid'ah dan bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Ya kalau ini bisa mengantar kepada kesyirikan, maka beribadah langsung ke penghuni kubur itu hukumnya apa? Itu lebih keras lagi karena itu memang syirik akbar. Itulah yang dihitung syirik akbar. Jelas ya? Ini hukum permasalahan. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau misalnya seorang ditanya, apa hukum berdoa di kuburan? Membaca Al-Quran di kuburan. Itu pertanyaan yang semisal dengannya. Kan jawabannya ada rincian. Ini dari sisi rincian. Kalau dia ibadahnya kepada Allah di sisi kuburan, maka itu dihitung apa? Bid'ah atau bisa dari mengantar kepada kesyirikan. Tapi kalau dia berdoanya kepada penghuni kubur atau bacaan Al-Qur'annya diperuntukkan untuk ditujukan kepada penghuni kubur, ibadah kepadanya, maka ini masuk ke dalam apa? Syirik akbar. Kaidahnya begitu. Ya. Tapi kita akan datang nanti bab 21. Bab 21 ini ini harus dipahami juga. Sebab ini pembahasan tauhid bab maja fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid saddihi kull tariqin yusilu ila syirk seputar tindakan Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang menutup yang melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju kesyirikan ya jadi kalau di dalam di di akar masalah dan di bandingkan dengan apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup menutup setiap jalan mengantar kepada kesyirikan maka di sini harus kita pandai di dalam menempatkan jawaban karena itu pernah saya dengar dari Syekh Solal Fauzan di pelajaran beliau memperingatkan kepada yang hadir kalau misalnya ada yang ditanya apa hukum berdoa di kuburan, jangan ada yang kasih rincian kata Syekh. Dia berdoa kepada Allah atau berdoa kepada penghuni kubur. Kalau tanya umum bilang saja itu kesyirikan, tidak boleh dilakukan. Kenapa dikasih jawaban global begitu? Nah, ini hubungannya dengan bab ke-21 itu. Jelas ya? so, <clears throat> kalau dikadar, dikasih rincian, itu kadang membuka pintu apa namanya yang tidak bagus untuk orang-orang umum. Ya. Tapi kalau diberi bahwa itu adalah kesyirikan, syirikan ketika disebut itu syirik, ya bisa masuk ke dalam syirik akbar, bisa masuk ke dalam syirik asgar, bisa masuk kepada pengantar kepada kesyirikan, kan begitu. Maka itu lebih mengena di hati. Lebih mengena ke dalam hati. Iya. Dan hal-hal yang seperti ini Kadang sebagian penuntut ilmu tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Dia pikirnya itu kalau ditanya sesuatu, oh ini ada rincian, rinciannya begini dan begini. Padahal kalau dia merinci di situ itu sebenarnya bukan ilmu. Ya, bukan ilmu kalau dia merinci. Ada hal-hal yang kadang harus dijaga. Maka ketika seorang itu memberi hukum, dia tidak melihat ke satu sudut saja, dia melihat ke seluruh sudut. Nah, itu baru orang yang fik, orang yang fakih namanya. Ahli di dalam fikih dan pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik. Iya. Sudah berlalu di bab sebelumnya fitnah yang terjadi di kaum Nabi Nuh. Ya, kesimpulan dari bab sebelumnya mereka ini ada etikaf di kuburan. Menggambar gambar-gambar orang salih mereka. Kan begitu. Ini sudah berlalu ya. Kalau di sini diingatkan tentang orang Nasara. Orang Nasara itu dia lebih dahsyat lagi karena dia gabungkan dua fitnah. Fitnah pengagungan terhadap kubur dengan membangunnya dan fitnah tamathil gambar-gambar itu. Kalau kaum Nabi Nuh mereka tidak membangun di kuburan, datang ke kuburan untuk mengingat orang solehnya, beribadah kepada Allah dengan mengingat siapa orang solehnya ketika berada di sisi kuburan. Nah, kalau mereka ini tidak, kuburnya dibangun. Ya. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kubur mereka, kubur orang soleh itu masjid. Itu orang Nasara, orang Yahudi dan Nasara. Maka ini fitnah mereka lebih besar, lebih dahsyat. Karena dia gabungkan fitnah pengagungan terhadap kubur dan fitnah apa? At-tamathil, gambar itu. Gambar orang-orang salih. Nah, jadi ini harus dipahami ini. Ini kesimpulan penting ya. Kita harus memahami apa sebab kesyirikan yang terjadi di kaum Nabi Nuh dan bagaimana hal tersebut ada juga di kalangan orang Nasara dan lebih besar lagi di kalangan orang Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab dan itu lebih besar lagi. Nah, inilah yang disyaratkan di dalam hadit ini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, setelah itu beliau membawakan hadit yang kedua. Kata beliau walahuma anha annaha qalat لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه Diriwayatkan pula oleh keduanya. Keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, tatkala kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Ya kalau dikatakan lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah turun ya sakaratul maut kematian kepada Nabi. Maksudnya sudah kelihatan tanda-tandanya. Sudah kelihatan tanda-tandanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa juga nuzila bermana uh, turun malakul maut untuk mencabut ruhnya. Ya. Baik. Jadi riwayatkan nuzila, diriwayatkan nazala. Ya, nazala. Jadi ya, dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa. Kalau di terjemahan bebas, tatkala kematian Rasulullah SAW sudah dekat, Tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Maka dikatakan beliau pun menutup kain di atas wajahnya. Ya. Faidak faidak tamma biha kasyafaha. Namun ketika napas beliau terasa sesak, beliau menyingkap kain itu. Beliau menyingkap kain tersebut. Iya. Iktamba itu kalau tertutup sudah agak napasnya sesak maka disingkap kainnya. Faqala wa huwa kadhalik, maka beliau berkata, iya. Dan beliau dalam keadaan seperti itu. Nah, ini menunjukkan ketika seorang itu biasanya tidur kemudian dia tutup ya kain di wajahnya. Itu menunjukkan suatu yang berat yang dia rasakan. Ya, dan itulah saat-saat sakaratul maut. Kalau Sayyidul Anbiya wal Mursalin saya merasakan sakaratul maut seperti ini, apalagi kita manusia biasa. Nah itu di riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ilaha illallah Inna lil maut la sakarat. Beliau berkata la ilaha illallah. Sungguhnya kematian itu ada sakarat padanya. Hal yang berat di atas yang berat. Iya. Dan ketika Fatimah melihat ayahnya di kondisi seperti itu, beliau berkata, "Wa bata abata." Wahai betapa beratnya. Wa karba abata, wahai betapa beratnya cobaan atau hal yang berat menimpa ayahku. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, setelah ini ayahmu tidak akan tertimpa hal yang memberatkan lagi. Ya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja begini keadaannya, maka ini ibrah yang sangat mendalam di setiap hati, setiap di setiap hati seorang Muslim agar supaya dia mengingat tentang al-maut wasakaratih. Maka dalam keadaan di kondisi yang seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lanatullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga laknat Allah ditimpakan kepada terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid-masjid. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yuhadziru ma sana'u ولولا dalika la قبره غير أنه خشي أن يتخذ masjidan." beliau memperingatkan dan bahaya apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Andai kata seandainya bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Dikhawatirkan bila kubur beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya. Maksudnya Bukhari dan Muslim sudah berlalu di atasnya. Iya. Ya di sini eh, terdapat bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu itu orang yang paling taat terhadap pesan-pesan Nabi. Tatkala Nabi berucap la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, itu langsung dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kuburan Nabi mereka tidak tampakkan. Khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Iya. Baik. Maka para sahabat menutup pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Jelas ya? Bagaimana para sahabat itu menutup pintu? Itu terlihat dari hadiu para sahabat. Pertama kuburan Nabi mereka tidak tampakkan. Di masa para sahabat ya, orang yang paling cinta kepada Nabi. Orang yang membela agama Allah dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup. Bersamaan dengan itu, para sahabat tidak menampakkan kuburan Nabi. Kemudian yang kedua dari contoh para sahabat, para sahabat itu tidak pernah mereka mencontohkan datang sholat di sisi kuburan Nabi atau mereka berdoa kepada Allah di kuburan Nabi. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga para sahabat itu tidak pernah mereka itu dikenal kalau ada yang pulang dari perjalanan datang dulu ke kuburan. Iya. Atau pada waktu-waktu tertentu sebelum masuk Ramadan, setelah selesai Ramadan datang ke kuburan Nabi. Itu tidak ada di petunjuk sahabat. Jelas ya? Ya para sahabat Nabi itu betul-betul mereka terapkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi khawatir akan kuburannya dijadikan sebagai sarana kesyirikan. Maka para sahabat menutup segala hari itu. Kuburan beliau tidak ditampakkan. Dan para sahabat juga mereka tidak memberi contoh-contoh yang membuka pintu kesyirikan. Iya. Radiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, maka di dalam apa namanya? larangan Nabi di sini di dalam hadis ini terdapat Eh, per, uh, sisi pendalilan penulis dari hadis ini jelas ya kalau sisi pendalilan dari penulis rahimahullah beliau menjelaskan tentang larangan beribadah kepada Allah di kuburan para nabi ya dan larangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Kenapa? Sebab hal ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Itu sisi pendalilan penulis dengan membawakan hadit ini di bab ini, bab ke-19. Faedah yang dipetik dari hadis yang pertama terdapat larangan menjadikan kuburan Nabi orang-orang soleh sebagai masjid-masjid yang dilakukan sholat padanya. Karena itu wasilah kepada kesyirikan. Iya. Dan terdapat bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tauhid dan kekhawatiran beliau jangan sampai kuburannya diagungkan karena itu mengantar kepada kesyirikan. Dan terdapat bolehnya melanat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan seperti perbuatan Yahudi dan Nasara, membangun masjid di atas kubur atau membangun di atas kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Dan terdapat di dalam hadis ini juga hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikubur di dalam rumahnya. Jadi seorang nabi itu kehususannya kalau dia meninggal dikuburnya di mana? Di tempat dia meninggal. Maka subhanallah Allah takdirkan Nabi yang meninggal di rumah Aisyah. Takdirkan meninggal di rumah Aisyah. Dikubur dalam rumah sehingga lebih tertutup dari fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat di dalam hadis juga penjelasan bahwa Nabi itu manusia biasa. Beliau juga mengalami apa-apa yang dialami oleh manusia berupa sakaratul maut dan hal yang berat ketika kematian datang menjemput. Dan terdapat di dalam hadis tidak syahnya salat di kuburan. Salat di kuburan itu tidak syah kecuali satu salat. Salat apa itu? Salat jenazah saja. Hanya salat jenazah yang dibolehkan. Adapun salat menghadap ke kuburan telah syah di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi tentang larangannya. Dan larangan menunjukkan mana pengharaman. Iya. Baik. Dan ini juga dipetik oleh para ulama larangan mengubur jenazah di dalam masjid. Jadi kalau ada masjid dikubur jenazah di dalamnya itu adalah hal yang diharamkan. Dan kalau ada kuburan di dalam masjid tidak syah sholat di situ. Batal sholatnya. Dia harus ulang sholatnya. Iya. Karena larangan itu an-nahyu yaktadi al-fasad. Karena ini terkait langsung pada dat yang dilarang. Makanya amalannya menjadi tidak syah. Tidak syah sholat di situ. Nah, sisa sekarang muncul permasalahan. Ya, ini kalau ada masjid, ada kuburan di dalam masjid, yang mana yang dipindahkan? Kuburannya yang dipindahkan atau masjidnya yang dirubuhkan? Ya. Maka ini dilihat kepada asalnya. Kalau yang pertama ada di situ adalah masjid, maka kuburannya yang dipindah. Tapi kalau asalnya itu adalah adalah kuburan, kemudian dibangun masjid di atasnya, maka kuburannya yang apa? yang dipindahkan, eh, eh, masjid yang diruntuhkan, dipindahkan. Ya. Ini apabila kuburan berada di dalam masjidnya. Tapi kalau kuburannya di luar masjid, apa hukum sholat di dalam masjid? Hah? Jawabannya sholatnya syah di dalam masjid. Sebab tidak ada kuburan di masjid. Adanya di mana? Di luar masjid. Eh, jadi kalau masjid itu umumnya namanya masjid dia tertutup dengan tembok-tembok yang mengitarinya. Jadi kalau sudah ada tembok yang mengitarinya, terpisah dari kubur, ya maka syah sholat di masjid tersebut. Syah sholat di masjid tersebut. Baik. Ya kalau misalnya di kiblat di sini ada masjid, ada kuburan di depan, dibatasi tembok masjid, dan kuburan tidak masuk ke masjid, dia tersendiri, maka syah sholat di situ syah sholat di situ. Apalagi kalau antara masjid dan kuburan ada jalan, nah, itu sudah jauh dari makruh. Jelas ya? Hanya saja memang para ulama ada pembahasan. Ini kan babnya bab sadud dari'ah. Menutup pintu. Iya. Ini kata tidak ada masjid lain kecuali itu, dia sholat di masjid situ tidak ada masalah. Atau masjid dekat rumahnya dia sholat tidak ada masalah. Tapi kalau dia tanya Mana yang lebih afdal, sholat di masjid yang ada kuburan di luar atau sholat di masjid tidak ada kuburan sama sekali? Jawabannya apa? Lebih afdal di masjid yang tidak ada kuburan sama sekali. Tapi di sini perlu saya ingatkan ya, bukan artinya tidak syah sholat di situ. Kalau ada kuburan dia di mana? Di luar. Itu pembahasan pembahasan para ulama itu hanya menyangkut sholatnya itu makruh atau tidak. Itu pembahasan mereka. Bukan syah atau tidak. Jelas ya? Di sini kadang ada yang salah paham tentang masalah tersebut.